Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio Albayan di Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Pemirsa Asil TV Pekanbaru, Radio Rei Padang, pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada dan para netizen baik melalui Facebook, melalui YouTube ataupun melalui Instagram atau media sosial lain. Azan wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang salah satu amalan hati yaitu khusyuk. Kita sudah membahas makna khusyuk baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kita juga sudah membahas perbedaan antara tiga istilah yang mirip khusyuk dengan ikhbat, khusyuk dengan khudu, dan khusyuk dengan tadarru. Kita masuki sekarang bahasan ahamiyatul khusyuk wa manzilatuhu. Pentingnya khusyuk dan kedudukannya di dalam agama ini khusyuk tidak diragukan lagi amat sangat penting. Siapa yang kehilangan khusyuk dari dirinya, dia telah kehilangan salah satu perkara yang wajib di antara perkara keimanan. Di antara hal-hal yang menunjukkan pentingnya khusyuk adalah Poin pertama ini sudah kita bahas Yaitu khusyuk termasuk salah satu di antara kewajiban di dalam sholat Sudah kita terangkan khusyuk di dalam sholat hukumnya wajib Berdosalah orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya Terancam dengan adab kita sudah bahas dalilnya baik dari Quran ataupun sunnah. Di antaranya Allah berfirman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Salah satu makna lalai dari solat adalah ketidakkhusyuan dia di dalam solat yang mengakibatkan dia lalai dari tujuan solat setelah solat itu selesai. Tujuan solat tanha anil fahsyai wal munkar. Mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Seusai solat orang masih keji dan mungkar menunjukkan sholatnya mardud tertolak dan salah satu penyebab tertolaknya sholat itu adalah tidak khusyuknya dia di dalam sholat. Jadi orang yang tidak khusyuk dalam sholat diancam dengan azab yang menunjukkan bahwa khusyuk termasuk di antara perkara yang wajib di dalam sholat. Ini Poin yang pertama bahwa khusyuk itu amat sangat penting kedudukannya dalam agama kita. Terlebih ancaman lain bagi orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ancamannya adalah Nabi SAW mengancam dibutakan orang yang pandangannya menengadah ke langit di dalam sholat. Terlarang menengadah melihat ke langit di dalam sholat. Karena itu bertolak belakang dengan makna khusyuk. Oleh karena itu ketika dahulu para sahabat sholatnya menengadah ke langit, lalu turun ayat, Qada aflahal mu'minun. Sungguh Berbahagia orang-orang mukmin alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ketika ayat ini turun seluruh sahabat sepakat serentak menundukkan pandangan-pandangan mereka dan melihat ke tempat sujud. Ini menunjukkan seluruh sahabat sepakat bahwa salah satu satu bukti utama khusyuk adalah tunduknya pandangan di dalam sholat. Makanya setelah ayat ini turun, Nabi SAW mengancam siapa yang ketika sholat menengadahkan pandangannya ke atas, terancam dibutakan matanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim?" Kenapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam salat-salat mereka? Lalu beliau menyatakan, "La yantahiyanna an au latukhtafanna absarahum. Hendaklah mereka itu berhenti dari hal itu kalau enggak nanti pandangan matanya disambar. Makna disambar itu dihilangkan, diterangkan dalam hadis lain yang diterima dari Jabir bin Samurah, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah aula tarji'u ilaihim. Hendaklah orang-orang berhenti menengadahkan pandangannya ke langit di dalam solat atau pandangannya nanti tidak akan kembali lagi kepada mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan wajibnya khusyuk di dalam solat, baik khusyuk secara fisik yaitu pandangan melihat ke tempat sujud ataupun khusyuk secara psikis yaitu hatinya yang mengalami kekhusyuan. Inilah alasan pertama kenapa khusyuk itu penting. Alasan kedua, annal ibadata allati yusahibuha khusyuk tufaddalul ibadatul lati la la khusyu'a laha, la khusyu'a fiha. Alasan kedua, ibadah yang disertai kekhusyuan itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibanding ibadah yang di dalamnya tidak mengandung kekhusyuan. Apapun jenis atau bentuk ibadah tersebut Seluruh ibadah wajib disertai kekhusyuan Agar ibadah tersebut berkualitas Diterima makbul dan mabrur di sisi Allah Salat umpamanya Sampai-sampai Berkata Hasan bin Atiyah, "Innar rajulaini layakunani fi salatin wahidah wa inna bainahuma fil fadli kama bainas sama'i wal ard." Ada dua orang, laki-laki, salat bareng berdampingan tapi pahala dan keutamaan keduanya seperti langit dan bumi. Jauh. Yang satu mah utama, yang satu mah hambar sholatnya. Karena kekhusyuannya yang berbeda. Baik khusyuk dalam arti tadi secara fisik ataupun khusyuk secara psikis dan khusyuk secara psikis mencakup banyak makna di dalam sholat. Pertama, salah satu makna khusyuk sudah kita terangkan al-khaufud Selalu ada rasa takut di dalam hati. Takut ini sholat ditolak, takut ini sholat nggak sempurna, takut ini sholat tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh zat yang kita sembah sehingga benar-benar bersungguh-sungguh ada penghayatan ada keikhlasan yang sempurna itu salat termasuk saum ada kekhusyuan di dalamnya makna kekhusyuan yang harus ada dalam setiap ibadah tadi ada perasaan takut ketika melakukan ibadah itu takut apa takut kurang, takut ada aib, takut ada kekeliruan, takut ada kesalahan, takut tidak sesuai dengan yang dikehendaki zat yang memerintahkan. Makanya Allah menerangkan salah satu sifat orang mukmin alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin itu orang yang sudah melakukan amal-amal yang mereka lakukan tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut tidak diterima, takut ditolak, takut mengecewakan. Makanya ketika ibadahnya sungguh-sungguh. Saum takut saumnya ditolak makanya semua dosa selama saum dia jauhi. Dia tidak hanya saum secara fisik menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Tidak hanya itu, dia saumkan juga matanya, dia saumkan juga lidahnya, dia saumkan juga telinganya. Semuanya dari hal-hal yang Allah haramkan. Makanya orang yang ibadah disertai kehusuan, ibadahnya jauh lebih kualitas, lebih hebat, lebih dahsyat. Coba perhatikan hadis yang diterima dari Amr bin Hisham radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa wa asbagha wudhu'ahu thumma shalla rak'atain lam yuhaddith fi nafsihi syai' Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berwudu kemudian membaguskan wudunya. Dalam riwayat lain, ma muslimin ya ya yatawaddau wa yusbighu wudu'ahu. Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu membaguskan wudunya lalu salat dua rakaat. Salat apa ini? Salat sunnah. Syukur wudhu dan syukur wudhu tidak termasuk sunnah yang muakkadah tapi ghair muakkadah tidak salat syukur wudhu tidak tercela sunnah muakkadah tapi tidak ada seorang pun muslim yang berwudhu lalu membaguskan wudhunya lalu dia salat dua rakaat tidak terbersit sesuatu pun di dalam hatinya selama sholatnya alias khusyuk illa kafarallahu sayyatihi kecuali Allah hapus semua dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan dalam riwayatin illa wajabat lahul jannah kecuali wajib bagi dia surga lihat ibadah yang mafdul. Mafdul itu keutamaannya kurang. Yaitu salat sunnah goyer muakadah berupa syukur wudhu. Tapi di dalamnya terkandung kekhusyuan, dihapus seluruh dosanya. Dan wajib bagi dia surga Allah yang mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang itu ke dalam surga Padahal salatnya salat sunnah ghair muakkadah tapi sebaliknya Sholat fardu sekalipun yang lima waktu Tapi tidak ada kehusuan Terancam adab Fawailu lil musallin Ini untuk orang yang sholat fardu Celaka orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Tidak khusyuk Sholat fardu yang sangat utama Rukun Islam kedua Seusai syahadat tapi dilakukan secara tidak khusyuk terancam adab. Tapi sholat sunnah ghair muakkadah seperti syukur wudhu dilakukan dengan sepenuh kehusuan luar biasa dahsyatnya yaitu wajib bagi dia surga dan terhapus seluruh kesalahan-kesalahannya. Kita juga pernah tuh membahas satu hadis tentang muraqabah. Di dalam muraqabah terkandung kekhusyuan. Kenapa orang bisa memiliki sifat muraqabah? Muraqabah itu kan merasa selalu di apa? Diawasi, dilihat oleh Allah, oleh para malaikat, bahkan dicatat. Karena merasa selalu dilihat, Takut tuh. Takut kalau ucapannya, perbuatannya membuat Allah yang selalu melihat murka. Membuat malaikat yang mencatat amal kita lebih didominasi oleh atid yang menulis siapa? Menulis apa? Dosa dan kesalahan kita pas nanti dibagikan buku catatan amal, aduh menerimanya dari sebelah di, eh, dengan tangan kiri di balik punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu ra'a dhahri sawfa yad'u thubura wa Adapun orang yang diberikan catatan amal dari balik punggungnya dengan tangan kiri. Fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak, "Aduh, celaka aku." Wa yasla Takut demikian tuh. Kalau catatan amalnya banyak dosa dan keburukan daripada kebaikan. Ada rasa takut. Ini di dalam muraqabah ada khusyuk. Hilang khusyuk hilang murokobah pahala amal ibadah sebanyak apapun habis musnah bagikan debu yang ditiup angin. Sebuah hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'lamu aqwaman min ummati." ya'tuna yawmal qiyamah bil hasanati mithla jabal tihama faja'alahallahu haba'an mansura Aku benar-benar mengetahui ada beberapa orang dari kalangan umatku. Ini umatku, umat Islam. Pada hari kiamat datang. Dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihama. Besar. Tapi Allah jadikan itu pahala bagikan debu yang musnah habis ditiup oleh angin kencang. Dan itu secara psihis itu lebih menyiksa, lebih membuat dia kecewa. Tadinya sudah lihat pahala gede, dia optimis selamat, tiba-tiba apa? Hilang. Itu serap psihis lebih kecewa. Terlebih kalau umpamanya pahala habis hilang yang terse, ter, tersisa adalah dosa, diadab dengan dosa itu. Para sahabat mendengar itu kaget dan takut. Sampai bertanya Man hum ya Rasulullah sifhum lana hatta lanakuna ma'ahum wa nahnu la na'lam. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami agar kami tidak masuk golongan mereka tanpa kami ketahui, tanpa kami sadari. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatikum." Mereka itu dari golongan kalian, umat Islam. Berbicara dengan bahasa kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga melakukan ibadah di malam hari seperti yang kalian lakukan. Tahajudnya rajin walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha tapi mereka adalah orang-orang yang apabila mereka bersendirian tidak ada orang lain lalu menemukan kesempatan untuk melakukan apa yang Allah haramkan mereka langgar larangan itu mereka berbuat dosa ketika menyendiri. Itu karena tidak ada sifat muraqabah dan tidak ada sifat muraqabah menunjukkan tidak adanya kekhusyuan di dalam hatinya berupa al-khaufud daim fil qalb, rasa takut yang selalu ada dalam hati. Jadi bahaya ketidakhusyuan itu luar biasa bisa menghabiskan seluruh amal kita. Bisa menghilangkan sifat muraqabah dalam diri kita, sebaliknya adanya khusyuk di dalam hati kita yang kita sertakan dalam setiap ibadah ibadahnya itu selalu ada rasa takut kepada Allah, takut diteri, tidak diterima, takut ditolak, takut diabaikan dan seterusnya menyebabkan dia selalu melakukan ibadah semaksimal yang dia bisa dan selalu memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadahnya seusai itu dan ini efek dari kekhusyuan. Makanya pahalanya berlipat. Seluruh ibadah yang disertai oleh kekhusyuan akan jauh lebih berlipat pahalanya lebih utama di mata Allah Azza wa Jalla. Inilah alasan kedua betapa pentingnya khusyuk. Alasan ketiga ini yang sangat disayangkan dan mungkin sejak puluhan atau ratusan yang tahun yang lalu sudah terjadi terlebih di zaman kita sekarang. Padahal ini super penting. Apakah poin ketiga yang menyebabkan kehusuan ini begitu penting dalam agama? Yaitu kehusuan adalah bagian dari agama ini yang pertama kali hilang musnah dari umat ini. Salat tidak akan segera musnah. Orang masih banyak salat. Tapi ruh salat berupa kehusuan sudah musnah sebagaimana sebuah riwayat dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna awwala ma yurfa'u minan nas al khusyu sesungguhnya hal yang pertama kali akan dihilangkan akan musnah dari manusia dari agama ini adalah khusyuk Kehusuan adalah bagian penting dari agama ini yang pertama kali hilang dari umat ini. Sehingga berkata Abu Darda radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda awwalu ma yurfa'u min hadhil umma al khusyu' hatta la tara fiha khasyi'ah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam Hal yang pertama kali hilang dari umat ini adalah khusyuk sehingga engkau tidak melihat lagi seorang pun manusia yang khusyuk. Khusyuk dalam melakukan ibadah apapun bentuk ibadah itu. Makanya ibadah tetap dilakukan tapi di tengah ibadah mereka bermaksiat. Seperti Ketika apa? Ketika saum. Di tengah saum ada enggak orang yang bermaksiat? Banyak. Menggibah orang lain, berdusta atau apapun bentuk dari kemaksiatan di tengah ibadah, ibadah saum. Karena tidak ada kehusuan dan makna husu adalah al khawfu al daimi fil qalb. Rasa takut yang senantiasa ada di dalam hati. Orang haji, orang umroh, di tengah haji, di tengah umrohnya melakukan dosa dan maksiat. Ada yang begitu? Banyak. Ada egoisme, ada ria, ada sum'ah. Dan sum'ah dan riaknya mewarnai seluruh perjalanan haji atau umrohnya. Sejak sebelum dan setelahnya. Ketika baru daftar saja sudah ria, ya ceklek ceklek foto ditempel di media sosial sedang daftar umroh doakan teman-teman semoga mabrur ya ketika manasik ceklek ceklek di foto detik itu juga di posting ke media sosial ke akun yang dia miliki seluruh dunia tahu ini ria apa bukan? Iya tentu saja ria. Maksiat atau bukan? Ya ria itu maksiat dosa besar. Walaupun syiriknya syirik kecil. Syirik kecil tapi dosanya besar. Itu bermaksiat. Ketika tawaf, ketika sa'i, ketika berdoa, doanya cuma sandiwara, acting, ya. Datang orang lewat, tolong ambil foto saya ketika saya sedang angkat tangan berdoa di hadapan Ka'bah. Tung, udah, cek, udah. Doa enggak dia? Tidak, <laughs> tidak doa. Hanya ekspresinya dihusus, dihusus-husukan, dijebeu-jebeukan biar kelihatan nangis. Ya, ambil dulu eh, air tetes mata, tek tek gitu. Ayo foto, mulai kelihatan air matanya tuh. Ada yang begitu? Ya ada. Di tengah ibadahnya melakukan dosa dan masuk. Akibat apa? Akibat tidak adanya kekhusyuan ketika sholat, ketika ibadahnya apalagi sholat. Tak ada seorang pun yang engkau lihat seseorang beribadah secara khusyuk apapun bentuk ibadahnya. Hadis yang barusan dengan hadis yang tadi, kalau hadis yang tadi dari Shaddad bin Aus diriwayatkan oleh Imam Tobroni juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan dalam kitab Sahih At-Targhib. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, "Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu' wa akhiru tafqiduna min dinikum as salah Bagian pertama yang akan hilang dari umat ini adalah khusyuk dan bagian yang paling akhir hilang dari umat ini adalah sholat. Jadi orang masih banyak sholat tapi nggak ada kekhusyuan di dalamnya. Kalau umpah kita masuk ke masjid dengan kapasitas ribuan sholat berjamaah, pasti nggak ada yang khusyuk. Belum tentu ada yang khusyuk. Kalau kita nggak berani memastikan pastilah di antara sekian ribu orang itu ada yang khusus satu aja. Nggak berani kan? Tapi kalau kita masih pasti ada yang tidak khusus dalam sholat ini. Berani kita ya. Minimal kita sendiri. Inilah yang menyebabkan kehusuan itu begitu penting. Apa efeknya? efek buruk dari ketidakkhusyuan dalam ibadah adalah pertama ditolaknya ibadah itu mardud makna ditolak tidak diberi pahala tidak menghapus dosa tidak memperoleh semua yang Allah janjikan kepada orang yang melakukan ibadah tersebut dalam setiap ibadah ada janji Allah berupa pahala, berupa dihapuskannya dosa, berupa diangkatnya derajat kemuliaan dia, berupa tambah dekatnya hubungan dia kepada Allah Azza wa Jalla, ada rahmat, ada maghfirah, ada keriduannya, ada digampangkannya rizki dari Allah untuk orang itu dan suabrek janji lainnya bagi orang yang melakukan ibadah. Semua yang Allah janjikan itu cancel, bedo. Bedo teh batal, nggak dikasih. Itu kerugian pertama. Kerugian kedua terancam alam karena tadi sudah dijelaskan khusyuk itu hukumnya wajib dalam setiap ibadah. Kalau wajib terus tidak dilaksanakan apa? Dosa, diadab. Tadi contohnya fawailul Muslimin alladzina hum an salatihim sahun. Terancam azab. Ini kerugian yang kedua. Menunjukkan tidak khusyuk dalam melakukan ibadah adalah dosa. Ketiga, ini dampaknya secara sosial. Kita sering terangkan seluruh dari inti dari ajaran Islam, apapun itu akidah, tauhid, iman, termasuk ibadah, baik ibadah itu sholat, saum, umroh, haji dan seterusnya, itu wajib membuahkan, melahirkan kemuliaan akhlak. Itu efeknya. Efek nyata, buah nyata. Coba tentang sholat Allah Azza wa Jalla berfirman. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini keburukan akhlak. Sholat yang benar, yang makbul, yang mabrur adalah sholat yang melahirkan kemuliaan akhlak. Lisannya terjaga. Matanya terjaga. Tangannya, kakinya, semua anggota badannya terjaga. Bahkan hatinya tidak suudon, tidak curiga, tidak iri, dengki, hasad kepada sesama. Itu terbersihkan semua oleh sholat karena iri, karena dengki, karena suudon, karena e, curiga, apalagi menghina, apalagi menggibahi, itu keji dan mungkar. Itu harus terhapus oleh sholat. Sholat wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Sehingga sholat yang tidak melahirkan kemuliaan akhlak terancam fawailul musallin tadi. Demikian juga saum malam yada qaula zur wal amalabi, bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syaraba. Siapa orang yang saumnya tidak dibera, tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia ditolak Allah enggak butuh terhadap saumnya. Enggak peduli dia lapar, haus, meninggalkan makan, minum, syahwat, enggak peduli. Karena saumnya dibarengi oleh keburukan baik ucapan ataupun per perbuatan. Itu adalah keburukan akhlak. Keburukan akhlak yang dilakukan selama saum merusak pahala dari saum itu menyebabkan ditolak. Ini mengisyaratkan saum wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Bahkan iman wajib diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifa falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaklah bicara baik atau dia memuliakan tetangga, memuliakan tamu itu akhlak. Jadi seluruh inti dari agama, akidah, tauhid, iman, ibadah, sholat, saum, haji, umroh dan seterusnya wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Apa efeknya secara sosial? Efeknya luar biasa. Orang jadi saling menyukai, saling mencintai, saling menyayangi. Akhirnya bersahabat, bersaudara, akrab. Akhirnya lahir persatuan dari kemuliaan akhlak. Siapa yang tidak suka kepada orang yang akhlaknya mulia, ramah, ya siap menolong, membantu, kalau bicara santun, menyenangkan, tidak pernah menghina, menggibahi, memfitnah, suudon. Uh, sedikit kita salah, aduh toleran, hmm, tenang gitu kan. Suka enggak kita kepada orang seperti? Ya suka. Kepada orang yang mulia akhlaknya semua orang suka. Akhirnya akrab, akhirnya dekat secara sosial luar biasa. Lahirnya persatuan dan kesatuan dari kemuliaan akhlak. Oleh karena itulah hilangnya kehusuan dalam ibadah mengakibatkan tertolaknya ibadah itu dan ibadah itu menjadi tidak berkualitas sehingga melahirkan keburukan akhlak. Seusai sholat tetap keji dan mungkar. Seusai saum tetap nyebelin. Bahkan jangankan seusai saum, sedang saumnya juga tetap nyebelin. Seusai haji dan umroh tetap ya pelit, ya ke tetangga, jelek, ya arogan, ya pamer, ya sombong, ya segala macam keburukan tetap bahkan lebih maka dampaknya secara sosial renggang. Hubungan kita dengan orang lain menjadi buruk. Sehingga timbul kebencian, permusuhan, iri, dengki, hasad dan yang sejenisnya. Akhirnya berpecahlah kaum muslimin di antara sama mereka. Karena tertolaknya ibadah dan ini salah satunya karena hilangnya kekhusyuan di dalam ibadah itu. Ini efek buruk dari hilangnya kekhusyuan. Dari sinilah kita melihat betapa pentingnya khusyuk. Khusyuk mengakibatkan seluruh ibadah menjadi berkualitas. Menjadi diterima oleh Allah dan efeknya menghapus seluruh keburukan akhlak keji dan mungkar itu terkikis dari dirinya. Yang ada adalah perbuatan mulia, akhlakul karimah dan ini memberi dampak positif secara sosial yang luar biasa besar. Lahirnya persatuan dan kesatuan dari berkualitasnya ibadah orang itu. Salah satunya adanya kekhusyuan di dalam ibadah itu. Lihat efek ibadah ritual vertikal kepada Allah bahkan iman tauhid terhadap aspek sosial kepada persatuan dan kesatuan. Makanya pernah saya bahas dalam sebuah tablik akbar di Masjid Mujahidin dengan judul apa? Tauhidullah melahirkan tauhidul ummah. Persatuan umat itu lahir dari tauhid yang benar yang kemudian teraplikasi dalam bentuk kemuliaan akhlak baru itu akan terbentuk persatuan umat dan kesatuan di kalangan mereka. Inilah alasan yang ketiga kenapa kekhusyuan itu begitu penting. Alasan keempat. Ada celaan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang mukmin, kepada para sahabat yang awalnya tidak memiliki kekhusyuan sampai Allah memberikan teguran keras. Empat tahun sejak mereka masuk Islam hampa, hambar dari kekhusyuan. Hati mereka. Sampai Allah me menurunkan ayat yang menegur mereka. Sebagaimana diterangkan pertama dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah berfirman sebagai teguran kepada para sahabat. Alam ya'ni ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kata Allah, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah dan terhadap apa-apa yang turun kepada mereka berupa kebenaran. Ketika berzikir harus ada kekhusyuan. Ketika memahami, mempelajari Al-Haq, Al-Quran dan As-Sunnah harus disertai kekhusyuan juga tidak sambil tidak sambil malaweng ngalamun berhayal atau terpecah konsentrasi harus fokus tuh ada kehusuan yang harus disertakan di sana ketika itu tidak ada Allah turunkan ayat yang menegur alam ya'ni ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini. Kata beliau fada'ahum ila khusyu'il qalbi li dzikri wa man nazala min min kitabih wa nahahum ay yakunu kalladzina tala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa haula humul ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu sum imana. Kata Syekhul Islam, di dalam ayat ini Allah menyeru kaum mukminin untuk khusyuk hati mereka ketika berzikir kepada Allah dan khusyuk terhadap apa yang diturunkan kepada mereka berupa kitabnya yaitu Al-Qur'an. Terus apa kata Allah selanjutnya? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablihim fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Janganlah mereka menyerupai seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka setelah berlangsung masa beberapa lama Hati mereka menjadi keras karena tidak adanya kekhusyuan dalam melaksanakan syariat. Faqasat qulubuhum. Hati mereka keras karena tidak ada ruh kehusuan Apa akibatnya? Lahirlah perbuatan fasik dari ketidakhusyuan dalam melakukan agama Allah ini. Karena sholatnya hambar, ibadah yang lainnya hambar, gak berbekas, sehingga melihat perbuatan yang menyenangkan tapi dilarang oleh Allah, mereka berani melanggarnya karena menyenangkan. Dan sering saya katakan, hampir semua perbuatan yang dilarang oleh Allah itu menyenangkan. Walaupun kelihatan secara real nyata tidak menyenangkan bagi yang melihatnya tapi dianggap dirasa menyenangkan bagi orang yang melakukannya. Apa contohnya? Contohnya mabuk. Bagi orang yang melihat, orang yang mabuk itu kelihatan menderitanya, tersiksa ya enggak? Terlebih konon kata ini konon ya bukan pengalaman. Rasa minuman kerasnya dah nggak enak atau katanya ya. Mungkin ada yang masa lalunya kelam dulu. Jauh lebih enak sirup atau teh manis atau kopi pahit itu jauh lebih enak. Apalagi kopi manis. Rasanya nggak enak, nyereng, panas dan yang sejenisnya Terus berefek mabuk. Tapi yang menyenanginya banyak. Entah sensasi apa yang terkandung di dalamnya sehingga orang ketagihan, sehingga orang merasa senang dengan hal itu. Semua yang Allah larang rata-rata menyenangkan. Nah, tidak ada rasa takut asal menyenangkan walaupun tahu itu dosa besar di adab. Tidak ada rasa takut. Rasa takut yang mestinya ada hasil dari ibadah nggak ada. Akhirnya lahir kefasikan. Makanya Allah menutup ayat itu dengan wakathirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Jadi Allah dalam ayat ini mengajak orang mukmin agar hatinya khusyuk dalam berzikir, khusyuk dalam menghayati kitab Allah dan melarang mereka menyerupai ahlul kitab yang hatinya keras. Akhirnya apa yang terjadi setelah kekhusyuan ini mereka raih, mereka ikhtiarkan, jadilah mereka berkarakter seperti yang diterangkan dalam Al-Anfal ayat yang kedua idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah jadi merembet kepada masalah ibadah setelah khusyuk maka hati mereka bila mereka disebut nama Allah bergetar hati mereka karena takut. Bila disebut bila dibacakan ayat Allah kepada mereka bertambah keimanan mereka. Bila dan mereka bertawakal, tawakalnya muncul. Dan lalu mereka mendirikan mendirikan salat dan menginfakan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka berefek kepada aspek-aspek lainnya ya Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tidak ada jarak yang memisahkan antara kekosongan kami dari khusyuk sampai turunnya ayat yang menegur kami kecuali empat tahun. Jarak empat tahun itu kosong dari kehusuan sampai Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran. Demikian juga dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talin thumma talinu juluduku, juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah Kata Allah, Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Apa yang dimaksud sebaik-baik perkataan? Al-Quran. Kitaban mutasyabihah, sebuah kitab yang mirip dengan kitab-kitab terdahulu. Mathania yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran itu bukan bacaan yang untuk ditamankan sekali. Wah, udah tahulah isinya dari Al-Fatihah sampai Anas baca sudah. Enggak, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi bahkan dihafal. Setiap pengulangan ada tambahan faidah. Makanya disebut masanya. Tak syairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum Orang-orang yang hatinya takut kepada Allah, si kulit-kulitnya itu bergidik ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka melunak ketika berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah wujud nyata dari kekhusyuan. Makanya ada ulama yang mendefinisikan khusyuk dengan definisi takut kepada Allah secara permanen. Al-khawfud daimu fil qalb. Terus senantiasa rasa takut kepada di dalam hati kepada Allah. Oleh karena itu khusyuk dengan makna seperti ini harus disertakan dalam setiap bentuk ibadah apapun jenis ibadahnya. Khusyuk bukan hanya berarti dalam sholat, dalam baca Al-Quran, dalam berzikir, dalam berdoa karena ada penghayatan terhadap apa yang diucapkan. Enggak. Tidak semata-mata itu. Ya itu harus ada khusyuan. Tapi ibadah yang tak ada bacaan apapun sekalipun ada kekhusyuan yang harus disertakan. Contohnya apa? Saum. Saum kan nggak ada bacaan apa-apa yang diwajibkan, ya nggak? Apakah selamat saum kita harus membaca Fatihah minimal sekali? Tidak kan? Tapi wajib ada kehusuan selama saum. Apa kehusuannya? Al-khawfud daimu fil qalb. Rasa takut yang selalu ada dalam hati. Takut apa? Takut saum kita ini mubadir loh. Takut saum kita ini ditolak oleh Allah. Takut saum ini tidak meraih pahala, tidak menghapus dosa, tidak menyelamatkan diri dari api neraka, tidak memperoleh apapun yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Takut tuh. Nah, karena rasa takut itu dia menjaga lisannya selama saum. Karena tahu lisan yang terlalu liar ketika diumbar merusak saum. Dia jaga juga pikirannya jangan sampai suudon ke orang. Iri dengki ke orang, benci ke orang sebab tahu itu merusak nilai dari ibadah saum yang dilakukannya. Dia jaga semuanya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semuanya dia jaga. Jangan sampai merusak saum yang sedang dilakukan. Itu wujudnya tak dari kekhusyuan selama saum. Al-khawfud da'imu fil qalb. Oleh karena itulah maka ketika Syekhul Islam ditanya fakhusul qalbi li dzikrillah wa nazal min haqqal hal huwa wajib qal na'am. Apakah khusyuknya hati ketika berzikir kepada Allah, ketika menghayati ajaran Allah berupa kebenaran, apakah ini wajib? Dijawab iya. Al khusyuk wajibun fi kulli naw'in min anwa'il ibadah. Kehusuan wajib disertakan dalam segala bentuk ibadah. Apapun jenis ibadah itu, apapun bentuknya. Ketika kita mau infak musodako ada canceling lewat di hadapan kita. Infak sodak. Perlu kehusuan? Ya iyalah. Takut kalau-kalau ada ria di dalamnya. Ya. Ketika banyak orang melihat canceling stop. <clears throat> tahan lama keluarkan dompetnya, kemudian drut Soekarno Hatta dihitung satu, dua, tiga, empat, dua puluh, truk dilipat-lipat. Wah, eh nggak masuk, eh gimana caranya ya? Minta <laughs> saran ke orang. Ini saya dua juta mau masuk loh. Ini baru kloter pertama. Ada <laughs> ria di sana. Ria selain menghapus pahala juga terancam siksa. Ria itu dosa. Orang yang ria diancam. Jangan berpikir orang ria itu kerugiannya hanya nggak dapat pahala, tapi minimal dapat pujian orang. Jangan berpikir begitu. Selain nggak dapat pahala juga di apa? Diazab. Disiksa, dosa dengan dosa yang besar. Itu syirik walaupun syirik kecil. Syirik besar, syirik kecil hanya membedakan status. Kalau syirik besar murtad keluar dari Islam, kalau syirik kecil pelakunya masih muslim tapi muslim yang terjerumus ke dalam dosa besar. Orang ria tidak murtad, tidak harus syahadat lagi. Orang sum'ah tidak keluar dari Islam, tidak harus syahadat lagi. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar dan terancam oleh neraka bilat ya, tidak tobat dari hal tersebut. Jadi kehusuan ketika infak dan sedekah wajib ada. Takut khawatir ini dicampuri ria, takut khawatir ini ditolak oleh Allah karena yang kita keluarkan tidak layak dengan apa yang kita terima dari Allah yang Allah berikan miliar-miliar ke kita yang kita masukkan ke kenceleng cuma seratus ribu umpamanya malu enggak tuh Seratus ribu dari sekian miliar mah, aduh, nggak ada apa-apanya ya. Inilah alasan keempat betapa pentingnya apa? khusyuk. Tanpa khusyuan Allah menegur dengan keras dan teguran itu bernada celaan kepada orang-orang yang tidak khusyuk. Kelima, Spesial khusyuk di dalam sholat. Untuk mengejar ruh sholat yaitu kehusuan maka sholat yang awalnya wajib dilakukan di awal waktu. Nggak boleh ditunda-tunda, ya enggak Tapi demi mengejar kehusuan, disyariatkan Sholat ditunda dari awal waktu kalau mengerjakan di awal waktu itu menyebabkan tidak khusyuk. Ini tidak dalam semua kasus atau tidak disesuaikan dengan istihad yang didasarkan pada hawa nafsu kita. Bukan. Saya menanti ajalah kalau awal berjamaah dengan imam itu suka tidak khusyuk. Eh. Kalau sendiri mah khusyuk. <laughs> Nah, ya bukan begitu. Itu sesuai dengan hawa nafsu. nggak ada uzur yang ditetapkan oleh syariat. Disyariatkannya menunda waktu sholat dari awal waktu kalau ada udur dan udurnya ditetapkan oleh syariat. Apakah udur itu? Udur itu yaitu ketika melakukan sholat zuhur. Tapi panasnya enggak ketulungan. Pas matahari di tengah-tengah lalu tergelincir sedikit, itu puncaknya panas. Kalau kita sholat ketika itu bisa-bisa terburu-buru ingin segera apa? Ingin segera selesai. Maka Nabi SAW melarang, jangan dulu sholat. Di masa seperti itu, tapi biarkan matahari menjadi dingin sedikit. Walaupun diakhirkan sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Syalal Bani rahimahullah mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Kata beliau ketika menjelaskan masalah ini abridu bis dinginkan dulu sholat abridu sholat dinginkan dulu itu solat, dalam arti mengakhirkan dari waktunya berkata Imam Ibn Qayyim anna sholata fi syiddatil harri tamna'u sahibahu sahibaha al khusyu' wa huduril qalb wa ta'athur biha. Bahwa salat di tengah panas yang menyengat yang bisa menghalangi pelaku solat dari kekhusyuan bisa menghalangi orang yang solat dari hadirnya hati dan terpengaruhnya orang solat dengan cuaca yang panas sampai nggak bisa khusyuk, sampai konsentrasinya itu kepada panasnya, sampai ingin terburu-buru, maka tidak dibolehkan sholat dalam keadaan demikian. Tunggu sampai matahari agak belok ke sebelah barat dan panasnya sudah berkurang. Berkata muallif hafizahullahu taala anna salata zuhur yusra'u ta'khiruha an awalil waqt ila haddil ibrad ma anna salata fi awalil waqt mahbubatun ila Allah wa huwa afdalul a'mal kama thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma dzalik syar'a lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ibrad bis-shalah wa hikmatu hadha at-ta'khir kama dzakarahu al-imam Ibnu Qayyim anna salata fi shiddatil har tamna'u sahibaha min khusyu' wa huduril qalb wa ta'athur biha. Salat duhur disyariatkan diakhirkan dari waktunya kalau panasnya terlalu menyengat sampai agak dingin. Padahal salat di awal waktu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya ayul a'mali ahabu ilallah amal apa yang paling dicintai oleh Allah beliau menjawab as-salatu fi awali waktiha dalam riwayatnya as-salatu uh, fi as-salatu fi waktiha salat pada waktunya mana di awal waktu tapi sekalipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita untuk sholat ketika cuaca agak sedikit dingin. Hikmahnya kenapa diakhirkan? Karena sholat ketika cuaca amat sangat panas. Mencegah pelakunya dari kehusuan. Menghalangi pelakunya dari hadirnya hati selama sholat. Dan terpengaruh oleh apa? Oleh sholat oleh panasnya matahari tadi. Termasuk, ha, ini termasuk nih. Ketika ada sesuatu yang mengganggu sholat. Tadinya kita ingin memanjangkan sholat. Karena lebih panjang sholat disertai kehusuan itu lebih bagus, lebih banyak pahalanya. Tapi pas ada gangguan yang menghalangi kehusuan, maka segerakan sholatnya. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Uridu an utilas sholat. Aku ingin memanjangkan sholatku. Maksudnya memanjangkannya melamakan sholat. Tapi tiba-tiba aku dengar tangisan seorang anak. Maka aku percepat sholatku. Karena aku tidak mau ibunya merasa khawatir dengan tangisan anaknya. Otomatis semua terganggu kehusuannya. Imamnya terganggu. Yang paling terganggu siapa? Ibunya ya enggak? Aduh itu, itu anak kenapa? Jangan-jangan jatuh, jangan-jangan ada binatang yang menyengat. Saya enggak bisa membatalkannya karena lagi sholat lebih terganggu kan ibunya. Ibunya lebih khawatir kepada anak. Kalau imam atau yang lainnya cuek aja. Anak batur iya baik. <laughs> Tapi ibunya yang lebih terganggu. Orang lain selain ibunya terganggu karena tangisannya aja yang mengganggu. Rusak kehusuan maka percepat sholatnya. Ya. Ini menunjukkan amat sangat pentingnya kehusuan. Seandainya khusyuk tidak penting, niscaya sholat dalam keadaan bagaimanapun tetaplah lebih utama untuk dilakukan di awal waktu. Inilah lima di antara sekian banyak alasan tentang amat sangat super pentingnya kehusuan di dalam melakukan ibadah. Ini bukan hanya lima-limanya, tapi lima poin ini cukup untuk menjelaskan betapa pentingnya kehusuan dalam melakukan amalan dari syariat ini dan alasan-alasan yang lainnya lebih banyak lagi. Nah, saking pentingnya ini khusyuk, Al-Quran dan hadis banyak menyinggung, menerangkan secara lebih detail tentang kehusuan. Betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan atau memuat kata-kata khusyuk di dalamnya. Ada puluhan ayat. Apa sajakah ayat ini? Ini akan kita bahas nanti di hari Kamis yang akan datang. Kalau sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah. Terkadang saya sudah merasa nyaman dengan ibadah Namun saat mendengar musik Tidak sengaja Membuat nikmat ibadah itu hilang Bahkan merasa sangat malas Mohon nasihatnya Ustaz Iya, nasihatnya jauhi itu musik Musik memberikan kenyamanan, kenikmatan, kepuasan secara psihis kepada orang-orang yang mendengarnya. Tapi jenis kenikmatannya bertolak belakang dengan kenikmatan yang kita raih dalam melakukan ibadah. Baik kehusuan dalam sholat, zikir, berdoa, ataupun membaca Al-Quran. Salat yang khusyuk nikmat, mendengarkan bacaan Al-Qur'an nikmat, doa dan zikir yang khusyuk nikmat. Tapi kenikmatannya bertolak belakang dengan kenikmatan batiniah yang dihasilkan dari hasil mendengar lagu dan nyanyian. Maka siapa orang yang merasa nikmat, terhibur, terpuaskan jiwanya dengan musik dan nyanyian, dia akan merasakan sebaliknya ketika mendengarkan ayat Al-Quran atau ketika sholat atau ketika mendengar kajian seperti ini. Bertolak belakang. Makanya untuk memperoleh kehusuan jauhi kenikmatan yang bertolak, kenikmatan batin yang bertolak belakang dengan kehusuan. Jangan raih ke, ke, kepuasan batin dengan cara berkhayal, bernyanyi, e, bermusik, menari. Menari ada kepuasan batin? Ada. Apalagi setiap tarian pasti ada iringan apa? Musiknya. Ada kenikmatannya mereka raih. Penghayatannya kepada itu lebih besar. Ada nggak orang nyanyi sampai nangis? Ada. Ada nggak orang nyanyi sampai meremelek? Ada. Ada nggak orang nyanyi sambil nari, sepenghayatannya luar biasa, ekspresi wajahnya juga uh kelihatan. Banyak. Itu tidak mungkin mereka lakukan ketika sholat, ketika baca Quran, ketika dengar Quran, ketika berzikir, ketika berdoa. nggak nggak akan mereka dapatkan. Ya, bertolak belakang. Jadi, menyenangi, menyukai musik dan nyanyian itu mengurangi kemampuan kita untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat, dalam ibadah. Tinggalkan ya. Apakah diperbolehkan menunda waktu sholat ketika sedang dalam perjalanan yang tidak dihitung safar? Pada asalnya tidak boleh. Tapi kalau secara teknis kita tidak memungkinkan sholat berjamaah di awal waktu karena ketidakmampuan, karena kondisi, karena situasi, ya, masuk ke dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa usha. Terampuni. Tapi kalau mampu umpat maghrib sampai isya, macet, ya. Ba'da maghrib kita pulang dari sini Sampai ke rumah biasa setengah jam sampai. Tapi karena kondisi macet segala macam, pas di jalan Isya ada mesir yang kita bisa singgah maka singgah. Ya. Apa boleh mengakhirkan sholat duhur karena ada mata kuliah di kampus? Boleh kalau mata kuliahnya ulum syariah. Tafsir umpamanya, hadis, fiqih, boleh. Adapun kalau bukan ilmu syari maka tidak boleh. Ya. Oleh karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Pada waktu uh, Jumatan, kemudian beliau menyampaikan ceramahnya sampai apa? Melewati asar. Kemudian hampir maghrib orang-orang teriak, asar, asar, asar. Itu pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, ni anis sunnah?" Apa kalian akan mengajari aku tentang sunnah? Siapa yang lebih tahu Ibnu Abbas atau tabi'in? Ibnu Abbas. Lalu beliau menukil hadis Nabi SAW pernah ceramah begitu sampai eh, asar terlewati sampai hampir maghrib. Ini menunjukkan menunda waktu sholat dari awal waktu karena mempelajari ilmu syar'i dibolehkan. Adapun kalau ilmu umum maka tidak boleh. Apa lebih baik kita izin melakukan sholat tidak perlu izin kalau ilmu yang dipelajari ilmu tafsir umpamanya. Adapun kalau matematika, kimia, fisika izin saja. Apabila iya, bagaimana menanggapi dosen yang tidak mengizinkan sholat tepat waktu? Bilang, diizinkan atau tidak, hak Allah lebih utama untuk saya tunaikan. Terserah. Nah, kalau dia muslim bakal tergetar. Tuh. Aduh, dia tidak berani melarang orang yang so mau sholat menunaikan hak Allah hanya untuk menunaikan hak dia sebagai seorang dosen ya. Apakah setelah bertobat dari ria, pahala ibadah kita yang telah terhapus dapat kembali? Kan gak ada pahala. Sholat karena ria tidak dipahalai. Bagaimana bisa kembali? Paling kalau tobat dari ria itu dosa karena rianya yang terhapus. Adapun apakah pahalanya kembali? Enggak ada pahala. Pahala dari mana kalau ria, ya? Kalau enggak ada pahala, bagaimana bisa kembali itu pahala? Bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal? Boleh. Kalau beliau ke Bandung ada ngisi, ngaji dan saya ada, saya akan hadir. Ini saya sebut namanya karena tidak mentah hadir ya. Ustaz saya seorang fresh graduated. Masih hanet ya. Apa artinya? <laughs> Baru lulus gitu? Baru lulus dari TK. Baru lulus kuliah, oh kuliah. Terkadang melihat teman-teman yang lain yang sudah pada dapat kerja dan menikah suka timbul rasa iri. Gak ditahu dia, orang yang sudah nikah dan sudah kerja iri kepada yang bujangan. Duh enak jadi bujangan mah eh, nggak terikat itu loh. Yang bujangan iri kepada yang sudah nikah, yang nikah iri kepada yang masih bujangan. Pak iri-iri. Bagaimana caranya meyakini dengan takdir kita dan rezeki kita baik-baik saja? Mohon nasihatnya. Asatnya nyambung. Saya baru lulus. Saya terkadang melihat teman-teman lain sudah pada dapat kerja, pada nikah, Timur rasa iri. Bagaimana caranya meyakini agar tidak iri gimana gitu ya? Yakini bahwa mereka iri ke kita. Itu saja. Mereka juga iri ya kepada kita. jika seluruh amalan wajib adanya khusyuk. Lalu bagaimana dengan ibu rumah tangga yang punya banyak kesibukan di rumah karena terkadang baca zikir pagi petang sambil menyiapkan masakan? Dan bolehkah berzikir tapi tersedak-sedak eh terjeda-jeda karena banyaknya kesibukan ibu rumah tangga? Emangnya selain ibu rumah tangga tidak sibuk gitu? Apakah suaminya yang berangkat pergi ya? Ibunya, eh, istrinya melihat suaminya berangkat pergi. Lalu dia sibuk di rumah. Ngepel, nyapu, beres-beres, nyuci piring. Dia merasa hanya dia yang sibuk. Suaminya rileks, santai, senang-senang karena keluar. Apa begitu? Mungkin suaminya lebih ribet. Suaminya lebih capek. Suaminya berhubungan dengan banyak pihak dan banyak orang. Dengan beragam karakter dan beragam masalah. Lebih liar. Kalau istri di rumah tidak berhadapan dengan siapapun. Sendiri atau dengan anak-anaknya. Paling gitu kan. Paling berhadapan dengan piring kotor, dengan baju kotor, dengan kecoa, dengan tikus. Paling begitu. Suaminya itu lebih liar. Nah, nanti suami juga akan bertanya, bagaimana dengan seorang suami yang sibuk? Dia menganggap istrinya di rumah rileks, santai, kegoleran, ngopi, ngoaci gitu. Semuanya sama-sama sibuk di bidangnya masing-masing. Suami capek, istri capek. Jangan sampai saling meranggapan pasangannya rileks, santai dan senang-senang. Dua-duanya capek ya, saling memahami. Walhasil semua orang mengalami kesibukan dan masalah. Tidak hanya ibu rumah tangga ya. Apakah suami ketika berangkat kerja tidak ada masalah dengan Zikir pagi petang Ada masalah dengan zikir pagi petang Semuanya begitu Sama tidak hanya ibu rumah tangga ya Ya Lakukan fattaqullaha mastatautum Bertakwalah kalian kepada sesuai dengan kemampuan kalian. Mampunya begitu begitu, maksimal. Tapi berusaha untuk ditingkatkan, ya. Tetap ada kekhusyuan. Kalau bisa bagi waktu. Kapan waktunya berkhidmat kepada Allah secara vertikal. Seperti baca Al-Quran, seperti zikir, seperti sholat, menambah hafalan Al-Quran. Itu harus dialokasikan waktunya, harus diagendakan. Terus selebihnya baru menggarap pekerjaan di rumah tangganya. Ada waktu. Asal bisa ngatur, insya Allah bisa diatur ya tanpa harus dibenturkan. Terakhir, apakah gerakan sholat yang tidak sesuai sunnah bisa membuat tidak khusyuk? Iya, barokallahu fiqh. Kadang-kadang dua-duanya berkaitan, kadang-kadang tidak berkaitan. Artinya orang bisa saja khusyuk walaupun gerakan sholatnya menyimpang dari contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya orang bisa gerakannya sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak tidak khusyuk. Ada yang begitu? Ada. Kita bisa berupaya maksimal agar gerakan sholat kita bacaannya sesuai dengan contoh dari Nabi sebagaimana diterangkan dalam hadis bisa. Tapi kekhusyuan itu yang sulit. Ada orang yang bisa khusyuk tapi gerakannya karena ketidaktahuan dia atau karena kelalaian dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya wajib mutabaah, wajib khusyuk wajib. Wajibnya mutabaah karena Nabi Shallallahu Wasallam bersabda Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun Amalan yang tidak ada contohnya dari aku tertolak Sallu kama ru'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini wajib itu wajib dua-duanya. Satu dilalaikan, satu dilakukan, maka ketika melalaikan yang satu dia berdosa, ketika memperhatikan yang satu lagi dia berpahala. Nanti dikalkulasi ya. Ustadz bolehkah salam kepada guru atau dosen wanita? Karena nggak tahu ilmunya, saya suka bingung bagaimana sikap terbaik bila bertemu. Bila wanita itu nenek-nenek boleh. Tapi bila wanita itu adalah memiliki daya tarik yang bisa membuat kita terfitnah, maka sebaiknya tidak salam. Karena menyampaikan salam hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Yang wajib itu apa? Menjawabnya. Kalau kalau menyampaikan salamnya sunnah. Tapi ketika yang sunnah dilakukan bisa timbul madarat, melahirkan dosa, maka tinggalkan yang sunnah. Kaidah menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Dengan salam ada manfaat, tapi juga ada madarat. Apa madaratnya begitu? Assalamualaikum. Orang yang dikasih salam pasti menoleh ya enggak? Pas menoleh melirik tap dua mata bertatapan. Madarat apa tidak? Bingit madarat. Sebulan nggak akan lupa tuh. Terbayang selalu kan begitu ya? Makanya para ulama ketika membahas hakul muslimi alal muslim situn. Bahwa hak seorang muslim atas muslim lain itu ada enam, di hari selain ada lima. Salah satunya idza laqiyahu fasallim alaih. Kalau bertemu dengan dia salam. Lalu dibahas, ya. Bagaimana kalau dia wanita? Para ulama menyatakan kalau dia nenek-nenek yang tidak menimbulkan fitnah boleh salam. Tapi kalau dia seorang yang masih muda, apalagi cantik, yang bila salah menimbulkan masalah, fitnah, tergodanya hati, maka jangan salam. Karena menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Ya, wallahu alam. Cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali setahun yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi